Kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan kewajiban-kewajibannya, meninggalkan apa-apa yang dilarangnya, dan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang tidak terbatas, nikmat yang berlimpah-limpah nikmat yang sampai saat ini kita masih bisa merasakannya. Nikmat istiqomah di dinillahi azza wa jalla. Kenikmatan istiqomah di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan istiqomah di dalam menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya. Dan kita senantiasa mensyukurinya dengan dan fil khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, mensyukurinya dengan mencari keriduan Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi salatu wassalam bersabda sebagaimana dalam hadis Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan ala inna fil jazri mudghah فإذا صلحت صلح الجسد كله فإذا kullu فسد الجسد كله ألا وحي القلب Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan bahwa fil jasad mudghah di dalam jasad kita ada segumpal darah. Fa idza salahat salaha al-jasad kullu Apabila darah suku darah itu baik, maka Faidah fajar pasal itu jasad kullu. Apabila segumpal darah tadi rusak, maka rusak pula seluruh anggota tubuhnya. Kemudian Nabi Wasallam mengatakan, segumpal darah tadi dengan mengatakan Allah waliyakab ketahuilah bahwa segumpal darah tadi adalah Para hadirin yang dengan Allah Subhanahu wa taala. Hati seseorang adalah bagaikan raja. Dan anggota tubuhnya adalah bala tentara. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Rajab rahmatullahi taala alaih dalam kitabnya Jami'ul Ulumul Hikam. Ibnu Rajab mengatakan, "Fa inna al-qalba huwa al-malikul a'dha." وهي جنود فإذا استقام الملك استقامت جنود ورعاياه إبراهيم رحمة الله تعالى hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa hati kita adalah raja, mata kita bala tentaranya, tangan kita tentaranya, kaki kita bala tentaranya, telinga kita bala tentaranya, semua adalah bala tentaranya. Sehingga apabila raja istiqamah maka semuanya akan tunduk. Bala tentara bala tentaranya akan tunduk. Istiqomah pula di jalan Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan oleh Ibnu Rajab rahimahullah taala alaihi ketika hatinya istiqomah, dan bala tentaranya pula, al-jawarinya pula akan istiqomah pula. Kemudian yang harus diperhatikan ketika sudah istiqomah hatinya, maka istiqomah lisannya. Sebagaimana Imam Rahmatullah taala alaih mengatakan bahwa lisan adalah tujuan menerjemahkan apa yang terpetik di hati kita. Ketika kita akan mengucapkan sesuatu, maka diungkapkan dengan lisannya. Dengan ini bahwasanya rahmatullahi taala maka seseorang ketika sudah istiqomah hatinya, ketika istiqomah jawarinya, hal yang perlu diperhatikan adalah istiqomah lisannya. Karena bisa menerjemahkan apa yang di dalam hatinya. Hidup bisa menjaga lisannya dari berbuat dusta. Menjaga lisannya dari berbuat jaminan menjaga menjagaikannya dari melakukan kemungkaran-kemungkaran yang disebabkan oleh lisannya. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, ketika melewati dua kuburan yang sedang atas, yang sedang disiksa, Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, salah satu di antara mereka yaitu tidak menjaga dari percikan air kencingnya dan yang lainnya yang bin namimah suka mengadu domba. Senang apabila saudaranya diadu domba, meminta saudaranya. Para hadirin yang dimudahkan Allah Subhanahu wa taala, bahkan Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, "La yadkhul jannah an Tidak akan masuk surga orang yang suka berbuat mengadu domba Senang senantiasa senang di atas penderitaan orang lain dan siksaan yang sangat pedis ancaman yang sangat pedis sekali. Dia akan disiksa di alam kuburnya dan lain yadkhul jannah. Dia tidak akan masuk surga. Ini yang perlu kita perhatikan. Ketika kita istiqomah hati kita, perhatikan pula bala tentara kita. Karena semuanya tergantung dari hati kita mata kita, lisan kita, tangan kita, kaki kita, semua yang tergantung kepada hati. Nabi Adam Alaihi Wasallam baik mengatakan Faidah salah salat dasulutul Apabila semuanya baik Maka semua anggota badannya akan baik Apabila hatinya rusak Maka semuanya akan rusak Orang hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala Betapa banyak kemungkaran-kemungkaran berada di hadapan kita yang disebabkan oleh anggota badan kita sendiri. Mata melihat kepada sesuatu yang tidak halal. Tangan melakukan penganiayaan-penganiayaan dengan menumpuk saudaranya. Kaki juga sama, melangkah kepada tempat-tempat maksiat. Ini sebab oleh anggota badan kita sendiri. Sehingga kita senantiasa memperhatikan semuanya. Nabi alaihi salatu wassalam ketika ditanya oleh sahabatnya Jarir bin Abdullah radhiyallahu taala mengatakan, "Ya Rasulullah, mengatakan tentang Nabi Badr." Jarir mengatakan bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam tentang melihat perempuan dengan tiba-tiba. Kemudian Nabi menjawabnya, mengatakan kepada Jarir radhiyallahu taala anhu isrif basra isrif basra pantanglah pandanganmu ini jawaban Nabi alaihi wasallam ketika seseorang melihat sesuatu yang tidak halal walaupun dengan tidak sengaja walaupun dengan tiba-tiba Nabi mengatakan isrif basra palingkan pandanganmu karena seseorang biasa, ketika dia memalingkan pandangannya, dia akan merasa sombong. Jauh dari fitnahnya perempuan yang dimana Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Inna dunya hulwatun khadra wa inna Allah mustaqlafun fihi wa yungtura kaifa ta'mal." Wattaku dunya Wattaku nisa' فإن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء Nabi alaihissalam mengatakan dunia itu manis, hijau. Wa inna Allah mustakhlafun fi fa yanzuru kaifa ta'malun. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kalian dan mengawasi apa yang kalian lakukan. Fattaqu dunya wattaqun nisa. Hati-hati kalian terhadap fitnahnya dunia. Wattaqun nisa dan hati-hati kalian terhadap fitnahnya perempuan. Fa inna fitnah Bani Israel kanat fil nisa karena fitnah pertama kali yang dialami oleh Bani Israel adalah fitnahnya perempuan. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita jaga anggota tubuh kita. Jangan sampai kita melihat kepada sesuatu yang haram. Jangan sampai tangan kita menyentuh pada sesuatu yang haram. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan dalam hadis Ma'qil bin Yasar, hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahmatullahi taala alaihi, faqala li ayyud ana fi ra's ahadikum بمخيار من حديد خير له بأن يمس المرأة لا تحل لها Nabi alaihi wasallam mengatakan dalam hadis Ma'qil bin Yasar, "Ya'ayyum 'ala fi ra'si ahadikum min hadidin fi ra'si ahadikum min hadidin seandainya besi jamu ditusukkan kepala kalian khairullah itu lebih baik daripada yang menyentuh perempuan yang tidak halal bagi kalian ancaman yang sangat keras. Ketika seseorang melakukan sesuatu yang haram, tangannya menyentuh perempuan yang tidak halal baginya. Bahkan Nabi Alaihi Wasallam tidak pernah menyentuh perempuan yang tidak halal baginya. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Nabi Wasallam tidak pernah menyentuh tangan perempuan sama sekali. Sedangkan perempuan ketika dengan bayar Aisyah mengatakan Nabi alaihi salatu membayar perempuan bil kalam dengan ucapannya. Bukan dengan tangannya. Ini dalil menunjukkan bahwa Nabi alaihi salatu tidak pernah menyentuh tangan perempuan sama sekali yang tidak halal baginya. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemungkaran-kemungkaran yang terjadi yang disebabkan oleh anggota pada seseorang berkumpul campur bau antara laki-laki dengan perempuan itu termasuk dari kemungkaran yang disebabkan oleh anggota kita sendiri yang senantiasa harus kita jauhi seorang sahabat bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam Ya umwaddukum nisa Hati-hati kalian bercampur bau dengan perempuan maka seorang sahabat dari Ansar bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, "Ya Rasulullah, apa al hum?" Wahai ya Rasulullah, bagaimana pendapat engkau tentang ibar ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Alhamul maut." Ibar itu adalah maut kematian. Jangan ini kita senantiasa walaupun itu ibar kita tidak halal bagi kita untuk campur baur dengannya. Walaupun itu ipar kita, tidak halal bagi kita untuk berjabat tangan dengannya. Karena itu tidak halal bagi kita semuanya. Hal ini perlu kita hindari. Jangan menjadikan kebiasaan yang biasa sehingga kita tidak merasakan apa-apa. Karena kita tidak tahu apa hukumnya menutup perempuan yang tidak halal bagi kita. Ketika kita mengetahuinya, maka kita hindari mulai dari sekarang. Jangan sampai anggota tubuh kita melakukan sesuatu yang haram. Jangan sampai anggota tubuh kita melakukan sesuatu yang senantiasa berada di atas kemungkaran-kemungkaran yang Allah murkai semua. Para sahabat, Nabi Alaihi Wasallam ketika melihat sahabatnya sedang duduk-duduk di jalanan, Nabi mengatakan, iya, wal julus di turuqat." Hati-hati kalian duduk-duduk di jalanan. Maka para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, tidaklah duduk kami kita hanya berbincang-bincang, kita hanya ngobrol saja." Maka Nabi Alaihi Wasallam mengatakan, "Kalau begitu, berikan jalan itu dengan haknya." Nabi Alaihissalam mengatakan, "Berikan jalan itu haknya, yaitu dengan makhluk tundukkan pandangan kalian. Jangan sampai pandangan kalian melihat kepada sesuatu yang haram. Kemudian lakukanlah amal ma'ruf Jangan mungkar. Itu semua yang dikatakan oleh Nabi alaihi Wasallam wassalam ketika seseorang berada di jalan Nabi menasihatinya untuk ghabbul basar, menundukkan pandangannya. Bahkan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala menjaga lisannya. Karena Allah bisa saja melihat dengan tabiat, dengan tidak tidak, dengan merasakan yang seakan-akan itu halal baginya, padahal itu adalah haram. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa jaga tubuh kita. anggota tubuh kita dari berbuat kemungkaran-kemungkaran yang dari Allah Subhanahu wa taala.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 Karena dimulai ketika seseorang melihat dari pandangannya, kemudian ini melakukan sesuatu yang lebih, ini melakukan sesuatu yang lebih, sehingga dia berbuat sesuatu yang melakukan dosa besar yaitu zina. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum." Wa qul lil mu'minat yaghuddu min absarihin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, katakan kepada orang-orang yang mukmin agar mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka mereka dan katakanlah kepada akan menentukan pandangan-pandangan mereka. Karena apabila senantiasa pandangannya melihat kepada sesuatu yang haram, ini adalah merupakan pelantara yang akan menjadikan sesuatu yang lebih besar, yaitu zina. Dan kita tidak akan menerima ketika anggota tubuh kita melakukan suatu kemudaran, ketika kita menjaganya, kemudian jaga pula keluarga keluarga kita dari sesuatu yang haram. Campur baur antara laki-laki dan perempuan. Para nabi yang mulia Allah Subhanahu wa taala, Al-Mughirah bin Syu'bah mengatakan Sa'ad bin Ubadah mengatakan law ra'aytu rajulan ma'amra'ati la bis-sayf wa muslih. Mughirah bin Syu'bah mengatakan bahwa Sa'ad bin Ubadah mengatakan kepada dia kalau saya seandainya saya melihat istriku, perempuanku berjalan dengan laki-laki yang lain, maka aku akan pukul laki-laki tadi dengan pedang yang kubur. Kenapa dengan pedang yang kubur? Agar merasakan sakitnya, semburunya dia ketika melihat istrinya berjalan dengan laki-laki yang lain. Ini disebabkan dari pandangan-pandangan yang ini disebabkan dikarenakan campur baunya antara laki-laki dan perempuan. Melihat kepada sesuatu yang haram, berjabat tangan dengan sesuatu yang haram, melakukan kemaksiatan-kemaksiatan dan yang lain. Yang ini semuanya harus kita hindari. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "La yadkhulul jannata dayyun." Tidak akan masuk surga dayyun. Para sahabat mengatakan, Man huwa Dayyus ya Rasulullah? Siapa itu Dayyus ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Qala alladhi la yugharu ala mahalimi." Dalam riwayat yang lain, "Alladhi yaqbal khabat fi ahlihi." Yaitu seseorang yang rela kejahatan menimpa keluarganya. Maka orang yang sifat seperti ini, la buruk pada keluarganya. Ketika melihat anaknya pacaran dengan yang lain, dia Sudah dewasa, dibiarkan begitu saja. Tidak peduli dengan keluarganya, maka hal ini kita perlu hindari. Nabi mengatakan la janda jannah dayyun tidak akan masuk surga seseorang yang rela terhadap keluarganya melakukan kejahatan-kejahatan melakukan sesuatu yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nar." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari neraka Lalu kita senantiasa jaga diri kita. Jangan sampai kita melakukan sesuatu yang haram mata kita, lisan kita, tangan kita, kaki kita, dan juga jaga keluarga kita. Jangan sampai juga mereka melakukan sesuatu yang haram. نسأل الله تعالى التوفيق والهداية اللهم إنا نسألك الهدى والتقوى والعفاف والغنى